Karena itu telah datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada anak pamannya yaitu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alaihi alihi wasallam. Faqala li Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Fa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata lam yajtama'at ala ayan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Wa ini jatama'ahu ala yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa suhuf. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berkata kepada saya, "Wahai anak, saya akan wasiatkan kepada engkau saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Perhatikan, Abdullah bin Abbas berada di belakang Nabi. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan Abdullah bin Abbas itu dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kebiasaan Nabi kalau dia naik kendaraan maka dia membonceng sahabatnya dan bersama dengan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilmu kepada orang yang ada di belakangnya. Ini sering dilakukan oleh Nabi bersama sahabatnya. Maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai anak, saya ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di depan engkau." Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, andaikan umat mereka itu telah bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan satu saja manfaat, maka tidak bisa mereka memberikan manfaat kepadamu kecuali terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk engkau. Dan demikian pula jika mereka telah berkumpul, telah bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu dengan satu saja bahaya kepadamu, tentu mereka tidak bisa membahayakan engkau kecuali terhadap apa-apa yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas engkau. Maka telah keringlah pena-pena, maka telah keringlah lembaran-lembaran dan telah diangkatlah pena-pena. Perhatikan, hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Adalah merupakan pendidikan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas sekaligus juga pendidikan buat umatnya. Perhatikan, Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Di mana beliau ini didoakan oleh Rasulullah SAW dengan doa yang sangat agung. Yang hendaknya setiap orang berdoa dengan doa ini. Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas ini terhadap agama. Ya Allah, pahamkanlah dia di dalam agama dan jadikanlah dia orang yang alim terhadap ilmu tafsir. Ini adalah doa yang Nabi doakan beliau dengan doa yang sangat agung, doa yang sangat baik. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari juga, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia di dalam agama. Maka hadis ini adalah merupakan kunci segala kebaikan. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, mencakup seluruh jenis kebaikan, maka syaratnya kalau Allah inginkan pada dia kebaikan, maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia di dalam agama. Karena itu, sebagian ulama mengatakan pemahaman dari Hadis ini memiliki pemahaman kebalikan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang sangat agung. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas terhadap agamamu. Di dalam agama Islam ini dan jadikanlah dia orang yang ahli di dalam masalah tafsir Al-Quran. Karena itu, sejak itu Abdullah bin Abbas dikenal. Beliau ini adalah tintanya umat. Dan beliau ini adalah orang yang ahli di dalam agama. Dan beliau adalah salah satu dari ulama para sahabat ketika itu. Karena itu, Rasulullah SAW mengajari beliau sejak kecil. Mengingatkan beberapa kalimat yang sangat dalam maknanya. Karena itu, perhatikan. Yang pertama Rasulullah SAW panggil beliau wahai anak, saya akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini adalah panggilan yang lembut, panggilan untuk mendekatkan diri Rasulullah dengan dia supaya nampak akrab dan supaya dia mau menerima nasihat Rasulullah SAW. Demikianlah Rasulullah. Beliau ini adalah penasehat yang sangat baik, penasehat yang sangat lembut, di mana Rasulullah sering memberikan nasihat yang betul-betul menyentuh hati dan membuat mata itu berderai air matanya. Karena itu Rasulullah SAW sering memberikan nasihat kepada para sahabatnya dengan nasihat yang bisa dia pegang di dalam kehidupannya dan untuk kebaikan yang pula di negeri akhirat. Karena itu Rasulullah SAW memberikan nasihat ini, memberikan wasiat ini, mengajarkan beberapa kalimat kepada Abdullah bin Abbas, anak pamannya. Sekaligus ini adalah merupakan nasihat untuk kita yang hendaknya kita memperhatikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada Abdullah bin Abbas. Yang pertama Rasulullah Sallam ajarkan kepada beliau kata Rasulullah ihfadillah yahfadka. Ini yang pertama. Jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Perhatikan, jagalah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Apa maknanya? Maknanya menjaga Allah itu artinya menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita. Dan demikian pula kita menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Artinya jaga segala aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita. Maka ketika seorang hamba menjaga ini, maka balasannya Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga engkau. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya kita jaga dulu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita kalau kita sendiri tidak pernah mau menjaga apa yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakannya dan demikian pula kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dan dia akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan, memberikan pujian kepada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Hada ma tu'aduna likulli awabin hafid. Ini adalah sesuatu yang dijanjikan yang dijanjikan kepada setiap orang yang senantiasa bertobat kepada Allah dan terhadap orang yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Itu dijanjikan kepada mereka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa penjagaan dari Allah dan juga berupa surga Allah Subhanahu wa taala kelak di negeri akhirat. Karena itu jemaah sekalian, yang pertama ini adalah perkara yang sangat penting harus kita perhatikan. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Artinya kita jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan hak terbesar Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga adalah sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di mana Rasulullah sallallahu pernah bertanya kepada Mu'adz ya Mu'adz atadri ma hakullahi 'alal ibad wa ma ibadi 'ala Allah qala Allah wa rasuluhu a'lam kala Hakulillahi alal ibadi ayat buduhu wa la yusriku bihi syai'a Wa hakul ibadi alallahi alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'a Rasulullah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal Wahai Mu'ad Tahukah engkau Apa itu hak Allah SWT terhadap hamba nya Dan apa hak hamba terhadap Allah Maka Mu'ad tidak mengetahui Kemudian dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Maka setelah itu Rasulullah pun memberitahukan kepada dia, "Hakullahi 'alal ibadi ayat buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya adalah agar Allah saja yang disembah. Wa la yusyriku bihi syai'a dan tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun juga. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang harus kita jaga. Jadi kita menjadikan setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka siapa yang menjaga ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa haqqul ibadi allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Maka hak hamba terhadap Allah itu dia tidak akan diadab bagi siapa yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun juga. Dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak mau menjaga hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar ini, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan ancaman yang sangat besar dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan di dalam Al-Qur'an siapa yang tidak menjaga Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah hanya kepadanya, maka Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma min ansar." Siapa saja yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala maka diharamkan atas sorga, tempatnya di neraka, dan sama sekali tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya Inna Allah layak firu ayusrokabi wa yaghfiru ma dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada perbuatan kesyirikan ini bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga siapa yang terjatuh dalam perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan yang telah dilakukan itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia telah bisa berhaji setiap tahunnya, dia berpuasa di bulan Ramadan dan tidak pernah ketinggalan puasa sunatnya. Demikian pula dia bersedekah emas sebesar gunung dan dia bersedekah dengan yang lainnya. Banyak memiliki tanah wakaf yang dia wakafkan. Tetapi ketika dia meninggal dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalan yang telah dia lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah mengancam para nabi dan para rasul. Allah mengancam para nabi dan para rasul. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik. lain tala asratala na amaluk walatakunan takunanna min khosirin demikianlah sungguh kami telah wahyukan kepadamu ya Muhammad dan juga kami telah wahyukan kepada orang-orang sebelum engkau jika kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh terhapus seluruh amalanmu ingat yang pertama terhapus seluruh amalanmu dan di akhirat engkau betul-betul tergolong dari golongan orang-orang yang pasti akan merugi. Karena itu di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma'amalu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amalan yang telah mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab terjadinya bencana di muka bumi, terjadinya kehancuran di dalam umat karena perbuatan kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. kita tidak menjaga hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Kita mampu menjaga harta kita, kita mampu menjaga anak istri kita, tetapi hak Allah yang terbesar, yaitu hak Allah yang telah menciptakan kita dan memberi rezeki kita, menghidupkan dan mematikan kita, itu kita tidak jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jika kita mau menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih-lebih lagi menjaga kita. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran mengingatkan tentang terjadinya bencana di muka bumi. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum say'an idda takadu samawati yatafattarna min atan tanshaqqal ardu wa takhirul jibalu hadda anda au lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani ayat takhida walada. Mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih itu punya anak. Dia orang-orang Nasoro mengatakan Isa putra Maryam itu siapa? Anak Allah. Dan mereka juga orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya para malaikat itu anak perempuan Allah. Maka Allah sebutkan sungguh mereka telah mendatangkan ucapan yang sangat mungkar. Dengan sebab ini hampir-hampir saja langit itu meleleh karenanya. Hampir-hampir saja bumi itu terbelah dan gunung itu menjadi runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu telah memiliki anak. Maka kata Allah, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ayatakhidha walada." Maka tidak pantas bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk memiliki anak. Karena itu siapa yang menjaga Allah dalam perkara ini, dia jadikan salatnya hanya untuk Allah dan untuk mengharapkan pahala di sisi Allah semata. Dia juga berhaji karena Allah dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dia bersedekah juga karena Allah dan dia harap diharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia serahkan segala ibadah dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ini hanya untuk Allah semata, maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan menjaga mereka. Lihat Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim abwa lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun." Andaikan penduduk suatu negeri mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, demikian juga mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh kata Allah kami akan bukakan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi akan tetapi mereka menustakan maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka lakukan karena itu orang yang beriman dia beriman hanya kepada Allah mereka katakan kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan ahad katakanlah Allah itu maha esa tunggal dia Allahu samad Allah itu tempat bergantung segala sesuatu kepadanya Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Perhatikan, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan sama sekali tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga dia. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dunianya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga juga keimanan dan agamanya. Karena itu disebutkan oleh ulama bahwa siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah, Allah akan jaga dunianya dia. Allah akan jaga dunianya dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia penjagaan. Allah akan jaga anak istrinya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rezeki. Allah akan berikan keluasan kepada dia dalam kehidupannya. Siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan pula kepada mereka ini malaikat-malaikatnya akan menjaga dia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah." Allah Subhanahu wa taala apa dia ini orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki muakibat memiliki muakibat dan muakibat itu adalah lahu muakibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah dia itu yang menjaga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki muakibat. Muakibat ini adalah malaikat yang senantiasa menjaga dia, bergantian menjaga dia. Allah sebutkan min wa min khalfihi yang berada di depan dia dan di belakang dia yahfadunahu min amrillah. Para malaikat ini menjaga dia karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jemaah sekalian, siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diutus oleh Allah untuk menjaga dia dari depan dan di belakangnya. Demikian pula siapa yang menjaga Allah dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga anak keturunannya. Kita lihat ada kisah di dalam Al-Qur'an. Kita mengetahui ya kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka di akhir perjalanan Nabi Musa bersama Nabi Khidir, dia melihat Nabi Khidir itu mendirikan rumah yang telah runtuh maka bertanyalah Nabi Musa alaihissalam, kenapa kamu dirikan rumah yang telah runtuh seperti itu? Maka Nabi Khidir pun mengatakan, sungguh rumah ini adalah rumah orang yang saleh. Dan dia meninggalkan dua anak, yang itu anak yatim. Maka di bawah rumah ini ada harta untuk mereka. Lihat Allah swt jadikan Nabi Khidir menjaga, menjadikan terjaganya harta anak yatim ini karena orang tuanya adalah orang yang saleh. Karena itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kana abuhuma salihah dan adalah orang tua anak ini bapak dari kedua anak yatim ini adalah salihah, adalah orang yang saleh. Kita Allah jaga keturunannya, Allah jaga hartanya, kerana dia adalah orang yang saleh yang telah senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan jaga agama dan imannya. Allah jaga agama dan imannya. Karena itu ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh seorang perempuan maka Allah SWT palingkan dia dari berbuat zina. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوء وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Demikianlah kami palingkan Yusuf, Nabi Yusuf dari perbuatan zina dan perbuatan keji karena dia adalah hamba kami yang ikhlas yang semata-mata menyerahkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini jamaah sekalian, Yang pertama ini, perhatikan, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Kemudian yang kedua, jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di depan engkau. Maknanya, Allah akan senantiasa menolong dan memberikan taufik kepada kita. Kalau kita menjaga Allah, jadi dua keadaan kita menjaga Allah. Yang pertama, Allah akan jaga kita. Dan yang kedua, Allah akan berikan taufik kepada kita. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Karena Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Dialah Rabbul Alamin yang mencipta, menghidupkan, mematikan, menguasai segala sesuatu. Karena itu tidak pantas kita meminta kepada selain Allah. Tapi mintalah hanya kepadanya. Kemudian kata Rasulullah, jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepadanya. Ini yang sering kita ucapkan di dalam solat kita. Ia kena berdua, ia kena stain, Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Minta pertolongan. pertolongan kepada Allah. Dia yang maha bisa menolong. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku Lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kemudian terakhir jemaah sekalian, Rasulullah mengingatkan kepada kita ketahuilah andaikan seluruh umat itu bersatu ya seluruh umat bersatu untuk memberikan satu kebaikan kepadamu tentu mereka tidak bisa memberikan kebaikan kepadamu kecuali dari apa-apa yang telah Allah tuliskan untuk engkau demikian pula andaikan seluruh umat itu bersatu untuk memberikan bahaya kepadamu untuk menyengsarakan engkau tentu tidaklah bisa bisa mereka memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu bahaya pun kecuali memang yang telah Allah takdirkan untuk engkau. Karena itu telah keringlah, telah diangkatlah pena-pena dan telah keringlah lembaran-lembaran. Di sini kita harus yakin sesuatu yang kita ingin lepas darinya tidak akan bisa lepas kalau memang menimpa kita. Kalau memang telah Allah takdirkan. Demikian pula sesuatu yang ingin kita raih tidak akan bisa sampai. Walaupun semua orang ingin menolong kita, Demikianlah kalau memang Allah telah takdirkan. Siapa yang meyakini dan beriman betul-betul kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, akan tenanglah hidupnya. Tidak menjadi sedih dia dengan apa yang luput darinya dan tidak pula dia bersedih dengan apa yang menimpa dia, tetapi dia kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia imani dan dia yakin setiap takdir Allah itu memiliki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk dia karena itu merupakan ujian Allah untuk dirinya agar Allah melihat apakah dia betul-betul jujur beriman kepada Allah? Apakah betul-betul dia yakin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadir hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina sayyidina walhamdulillahirabbil ya alamin subhanakallahumma an la ilaha illa